Ikhwani Fiddin Azzani Allah wa iyyakum Kita melanjutkan insyaAllah ta'ala Majelis kita atau kajian kita dari kitab yang kita bacakan Dari bentuk tanya jawab Yang dijawab oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu Rahimahullah ta'ala Setelah kita uh, Alhamdulillah menjalani Ayamul Ashar dari Zulhijjah dan juga saudara-saudara kita yang telah menunaikan manasikul hajj. Alhamdulillah semua itu sekali lagi nikmat yang wajib disyukuri. Maka setelah kita melewatinya bukan berarti kita kemudian lemah dan meninggalkan kesungguhan untuk beramal soleh sebagaimana di hari-hari yang istimewa atau di musim-musim yang istimewa. Akan tetapi senantiasa kita beramal soleh kapanpun dan dimanapun barakallahu fikum sebagaimana yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin beribadalah kepada Rabbmu senantiasa dan terus menerus hingga sampai kematian menjemputmu demikian barakallahu fikum karena sebagian dari manusia sebagian dari kaum muslimin mereka beramal soleh hanya memilih di waktu-waktu yang fadilah atau di musim-musim yang afdal setelah itu mereka meninggalkan amalan-amalan soleh maka tidak demikian barakallahu fikum dan tanda hamba-hamba Allah yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang di musim-musim istimewa, di waktu-waktu yang fadilah yang utama dia bertambah semangatnya dan di musim-musim yang biasa dia pun tetap bersemangat. Maka itu tanda kalau hamba itu diberi taufik, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diberkahi Allah taala. Sebagaimana barakallahu fikum dalam hadis terkait dengan haji yang mabrur, orang yang dikatakan haji mabrur yang menegakkan manasik hajinya diberkahi Allah taala adalah ketika dia pulang dari berhaji. Nah, <clears throat> yang Rasulullah mengatakan al-hajjul mabrur laisa jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya melainkan surga. Kata para ulama, ciri dan tanda haji mabrur adalah sepulang dia berhaji, dia tidak meninggalkan amalan soleh, tetapi dia tetap bersemangat. Barakallahu fikum. Namun di musim-musim yang fadilah, dia menambah semangatnya. Seperti Ramadan 10 hari di bulan Dhul Hijjah atau di musim haji dan seterusnya barakallahu fikum. Nah, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semua kepada hamba-hambanya yang mubarakah yang diberkahi oleh Allah taala dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian ikhwani fillah azzakumullah kita masuk kepada pertanyaan selanjutnya <clears throat> dari pertanyaan yang dilontarkan kepada Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah yaitu halid dinu yusabbibu ta'ifiyah wasyiqaq. Naam. Apakah agama menyebabkan perpecahan dan berkelompok-kelompok? Naam, benar ya? pertanyaan sebelumnya halid lillah wal watanu lil jami'. Sudah ini. Nah. Kita masuk kepada pertanyaan tersebut. halidinu dinu yusabbibu ta'ifiyah wasyiqaq. Apakah agama itu menyebabkan kelompok-kelompok dan perpecahan? Maka dijawab oleh beliau, ad-dinul Islam as-sahih masdarul wahdatis sahihati wa tahqiquhu yusabbibul izza wat tamkin wat tadamun wat tarahum wal badli wal badla wal ithara wa Agama Islam yang benar yang berada di atas jalan yang lurus adalah masdarul wahdatis sahihah merupakan agama yang menyatukan yang mempersatukan wa tahqiquhu yusabbibul izza wat tamkin dan mewujudkan agama Islam yang benar tadi adalah menjadi sebab kemuliaan, kekuatan, kemenangan, menjadi sebab keterpautan, wattarahum dan saling rahmah, wal badlah saling menolong, mencurahkan yakni ta'awun, menolong saudaranya. Wal ithar bahkan mendahulukan saudaranya daripada dirinya sendiri. Terkadang barakallahu fikum sebagaimana di dalam ayat Al-Qur'an terkait dengan sahabah Al-Ansar, mereka lebih mendahulukan sahabat muhajirin yang bertamu berhijrah kepada mereka daripada diri-diri mereka sendiri dan keluarganya. Yang Allah taala firmankan wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka lebih mendahulukan saudara-saudara mereka daripada diri-diri mereka sendiri walaupun mereka dalam keadaan sempit yakni dalam keadaan sulit ya tidak punya makanan mereka makanannya pas-pasan maka dia memberikan makanan itu kepada saudaranya daripada diri dan keluarganya. Nah, demikian sikap dari sahabat Al-Ansar barakallahu fikum terhadap saudaranya kaum Muhajirin ahlu Makkah. Walhasil, mewujudkan Islam yang hak yang benar itu mesti akan menghasilkan kemuliaan, kemenangan, kasih sayang, persatuan dan himayah ghairul muslimin, bahkan melindungi orang-orang yang non muslim. Nah, melindungi dan mengamankan orang-orang non muslim dalam keadaan aman. Ini Islam yang hak. Nah, bukan Islam yang frontal yang membunuh tanpa ada aturan, tanpa ada eh, hukum-hukum uh, syariah. Barakallahu fikum sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Khawarij. <clears throat> Wa ayyu ta'if ta'ifiyatin din yaqulu li ahlihi Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbata وَمَا أُوْتِيَ مُوسَى وَعِيسَى wa Isa wan لَا min بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ نعم Kata beliau, kelompok mana yang di dalam agamanya dia berkata, "Qul amanna billah." Katakanlah bahwa kami beriman kepada Allah wa ma unzila alaina dan apa yang diturunkan kepada kami Wa ma unzila ala Ibrahim dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan asbab keturunan-keturunannya. Wa ma utiya Musa wa Isa dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa dan para nabi-nabi min rabbihim dari rob mereka la nufarriqu baina minhum. Kami tidak membedakan seorang pun dari mereka. Wa nahnu lahu muslimun. Dan kami yakni terhadap Allah Subhanahu wa taala berislam, berserah diri. <clears throat> nah, yang dimaksud oleh beliau barakallahu fikum adalah Islam agama yang rahmah ini, agama yang hak ini, naam. Setelah pernyataannya kepada iman terhadap Allah Ta'ala dan apa yang Allah turunkan kepada mereka, yakni Al-Quranul Karim, mereka pun beriman terhadap apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak dan seterusnya Nabi Musa, Nabi Isa dan seluruh para nabi. Mereka beriman seluruhnya dan tidak membedakan seorang pun dari mereka dalam hal keimanan barakallahu fikum akan tetapi enam itu di masa saat di masanya setelah datangnya Islam semuanya dihapus oleh Allah taala dan disempurnakan dengan Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Islam tidak menyesatkan enam agama-agama sebelumnya. Ya, termasuk agama Yahudi dan Nasara yang nabinya adalah Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wasallam. Di masanya adalah itu hak barakallahu fikum Allah turunkan wahyu kepada mereka yakni Taurat wal Injil. Naam yang itu adalah kitab Allah dari langit. Tetapi setelah turunnya Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semua itu dihapus oleh Allah dan disempurnakan dengan Islam. Tetapi kita beriman kepada kitab-kitab tersebut dan kepada para nabi-nabi yang diutus padanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun agama yang lain barakallahu fikum, mereka saling mengingkari. Naam ya mereka saling menyesatkan satu dengan yang lainnya dari agama-agama tersebut. Maka Islam adalah agama yang rahmah dan agama yang menyatukan. Ya, di atas kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam bukan agama yang memecah belah. Ya, Walaupun sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwasanya perpecahan itu adalah sunnatullah al-kauniyah. Ya, sunnatullah al-kauniyah. Yaitu ketetapan Allah yang bersifat kauniyah. Nah, bukan ketetapan Allah yang bersifat syar'iyah. Karena ketetapan Allah, kehendak Allah itu ada dua. Ada yang syariah dan ada yang kauniyah. Yang syariah adalah seluruh hal-hal khusus yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Adapun yang kauniyah adalah umum mencakup yang dicintai Allah dan yang dibenci yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ketetapan yang bersifat kauniyah namanya. Biasanya kita sebut dengan sunnatullah. Ya. Walaupun tidak disambungkan dengan kata kauniyah. Ya. Barakallahu fikum. Maka Perpecahan itu sunnatullah al-kauniyah yang telah ditetapkan oleh Allah taala yang dimana Rasulullah berdoa kepada Allah, meminta khusus kepada Allah taala ya uh, untuk umat ini tidak berpecah akan tetapi Allah menolaknya. Naam dan Allah mentakdirkan secara kauniyah bahwa perpecahan itu pasti terjadi. Namun bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perpecahan. Nah, Barakallahu fikum. Ya, berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Nah, dan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan haramnya perpecahan. Nah, Maka uh, Islam sama sekali bukan agama perpecahan, tetapi agama rahmah dan agama penyatuan akan tetapi penyatuan di atas Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bi fahmi wa bi salafina salih dengan pemahaman dan praktek dari salafuna salih yaitu dari kalangan para sahabat kemudian tabi'in dan tabi' tabi'in, generasi yang terbaik yang berulang-ulang kita menyebutkan hadisnya dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud dalam Bukhari Muslim. Barakallahu fikum khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia kata Rasulullah adalah di zamanku yakni para sahabat dan setelahnya murid-murid sahabat tabi'in dan setelahnya lagi yaitu murid-murid tabi'in yaitu tabi tabi'in. Nah, maka barakallahu fikum ukurannya demikian. Siapa yang menyelisihi timbangan tersebut, maka dia telah melakukan syikok, yakni perpecahan di dalam Islam. Walaupun kelihatannya dari pandangan pangan manusia bahwa dia adalah orang yang menyatukan, yang menyerukan persatuan, akan tetapi dia melakukan bid'ah, melakukan mukhalafat, khurafat, penyelisihan, ya, dan khurafat-khurafat, Walaupun di mata manusia umumnya bahwa itu menyeru pada persatuan, namun pada hakikatnya itu adalah yang melakukan perpecahan di dalam tubuh Islam. <coughs> Demikian ikhwan fillah azzakumullah. Sekali lagi ini perkara yang penting dan kaidah yang penting untuk kita fahami seluruhnya. Nah, bahwa perpecahan itu sunnatullah al-kauniyah Yahudi berpecah ditakdirkan oleh Allah, Nasoro juga berpecah ditakdirkan oleh Allah dan juga kaum muslimin Islam berpecah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Adapun penyebutan jumlah 71, 72 dan 73 untuk kaum muslimin untuk Islam itu adalah tidak menunjukkan batasan akan tetapi sebagian para ulama menjelaskan bahwa itu adalah Eh, menunjukkan usul-usul ya uh, apa induk-induknya dan cabang-cabangnya itu banyak ya. Enam. Kalau kita menghitungnya maka tentunya ya jauh lebih banyak daripada jumlah 73. Akan tetapi uh, usul-usulnya yang dilihat sebagian ulama menyebutkan usul-usulnya dari kelompok-kelompok itu ada empat, ada Khawarij, kemudian ada uh, Jahmiyah, <clears throat> kemudian ada Murji'ah, ya, dan ada Qadariyah. Itu usul-usul ya dari kelompok eh, kelompok-kelompok yang tersesat atau yang menyimpang dari Siratul Mustaqim dan cabang-cabangnya sangat banyak. Nah, kita contohkan di zaman kita seperti kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij di zaman terdahulu, yaitu yang dikenal dengan pendirinya adalah uh, Ibnu apa uh, Khuwaisirah ya yang ketika Rasulullah membagikan emas kepada para sahabat sepulang dari Yaman uh, lelaki ini bernama Dhul Khuwaisir mengatakan uh, i'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil. Berbuat adillah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena engkau belum adil dalam membagikan emas itu. Maka Umar bin Khattab yang hadir mendengarkan itu ya ghirah dan semangat beliau kecemburuan beliau ingin memenggal leher orang tersebut namun dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga orang itu pergi dan Rasulullah menunjuk orang itu dan mengatakan saya keruju min di hada kaumun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu yang yamrukuna minad din kama yang yamruku sahmu minar ramiyah akan keluar generasi dari orang ini dari punggung orang ini kaum yang mereka membaca Al-Qur'an tetapi tidak melampaui tenggorokannya mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari buruannya. Maka sodakor Rasulullah SAW setelah itu muncul cabang-cabang khawarij yang sangat banyak dan sampai hari ini yang tidak berbilang, yang tidak terbilang jumlahnya. Enam, yaitu kelompok yang ciri khasnya mengumandangkan hukum waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun dalam surah Al-Maidah mengkafirkan orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah secara kafah menurut mereka. Nah, yang kalau diterapkan pada diri mereka, maka yang pertama kena adalah mereka diri mereka sendiri. Nah, mengkafirkan orang-orang yang tidak kafah, ya tidak murni secara total dalam menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pemerintah yang tidak menerapkan hukum Islam secara kafah secara sempurna, maka mereka kafirkan. Ini kelompok khawarij barakallahu fikum yang muncul cabang-cabangnya sangat banyak sekali dan tidak terbilang. Nah, muncul kelompok di zaman kita ISIS, kelompok jamaah, nah, kelompok ya berbagai macam. Nah, yang mencela-cela pemerintah dan penguasa kaum muslimin di berbagai negeri atau di berbagai tempat. Nah, begitu pula kelompok Jahmiyah ya atau Mu'tazilah yang mengagungkan akalnya di dalam uh, beragama terhadap Allah sehingga akalnya menghukumi Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, dia memakai logika akal. Sehingga ya mereka terjatuh dalam berbagai penyelisihan baik dalam kesyirikan, kekufuran seperti menghapus nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mengingkari sifat-sifat Allah ya dan seterusnya. Barakallahu fikum. Naam. Ya, berbicara di dalam agama Allah semaunya. Naam. Dan ini juga banyak ya para pemikir-pemikir yang mereka dikenal dengan falasifah alul filsafat ya aklaniyun. Naam, mereka banyak di zaman kita. Ya, begitu pula usulnya dari kelompok uh, Al-Qadariyah, ya, Qadariyah yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala bahwa segala sesuatu yang terjadi itu bukan dalam takdir Allah taala. Naam nanti terjadi barulah ya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Nauzubillah. Ya, ini keyakinan kufur barakallahu fikum Al-Qadariyah ini. Nah, dan ini terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah mengatakan Qadariyah adalah majusi hadil ummah. Ya, majusinya umat ini. Karena majusi memiliki dua Tuhan, Tuhan terang dan Tuhan gelap. Adapun Qadariyah menganggap seluruh manusia Tuhan. Karena dia bisa menciptakan amalannya sendiri tanpa terikat dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan kehendak dari Allah taala. Lepas. Nah, ini Al-Qadariyah. <clears throat> Barakallahu fikum. Maka usul-usul cabang-cabangnya pun di zaman kita juga banyak. Ya, dari kelompok-kelompok Qadariyah ini. Bahkan kadang kita baca, ya. Sebagian di Kendari sini saya biasa baca ada pondok Qadariyah ya tertulis kelompok Qadariyah. 6. Itu adalah orang-orang yang uh, tidak beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Naam secara terperinci. Taib ikhwani fidina azzaikumullah Dan yang lainnya adalah kelompok murjiah. Murjiah ini ya dari kata roja, murjiah orang yang berharap. Ya, ini berlawanan dengan khawarij. Kalau khawarij mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa yang tidak kafah dalam berislam, kalau murjiah Sebaliknya, orang-orang pelaku dosa apapun durhakanya, dia orang yang beriman. Ya, orang yang beriman. Naam. Fana sallallahu alaihi al ini ekstrem kiri dan kanan. Maka ahlu sunnah wal jamaah, mereka berada di tengah siratal mustaqim. Jalan yang lurus antara murjiah dan khawarij. Ya, dan uh, antara uh, Jabariyah dan Qadariyah ya Jabriyah ada Qadariyah lawannya Jabriyah dan kita sudah jelaskan pada majelis-majelis kita yang telah terdahulu barakallahu fikum nah <clears throat> kita lanjutkan ikhwani fillah azakumullah walhasil bahwasanya uh, kelompok-kelompok yang berpecah itu sangat banyak jumlahnya dan itu sebuah ujian dari Allah taala nanti di hari kiamat kita akan mengetahui diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala siapa yang membuat perpecahan dan siapa yang uh, komitmen di atas Al-Quran dan Sunnah dan salafun saleh di atas pemahaman para salaf-salaf kita terdahulu. Nah, oleh karena itu, sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu berkata dalam ucapannya yang masyhur barakallahu fikum, yang ini asar ini dinukilkan oleh para ulama-ulama sunnah dari zaman ke zaman ya bahwa agama ini tidak berubah ya dengan berjalannya zaman ya karena agama sudah sempurna tidak berubah barakallahu fikum maka beliau mengatakan i'rif haqqal ma'rifah ya anna ad-dalalata haqqad an ta'rifa ma kunta tunkir wa tunkir ma kunta ta'rif wa iyyaka wat talawun fi dinillah fa inna dinallahi wahid. Naam, kata beliau sahabat Ibnu Mas'ud, eh, sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhuma bahwa ketahuilah dengan sebenar-benar pengetahuan bahwa kesesatan itu adalah sesuatu yang engkau dulu mengatakan baik, ma'ruf, lalu setelah itu engkau berubah bahwa itu mungkar. Dan sebaliknya, dulu mungkar, sekarang engkau mengatakan itu ma'ruf, kebaikan. Maka hati-hati engkau dari berwarna-warni dalam agama Allah karena sesungguhnya agama Allah Subhanahu wa taala satu. Ya, kebenaran itu satu barakallahu fikum. Naam. Dulu kita mengatakan mencelah pemerintah adalah haram berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah hadis-hadis yang mutawatir mutakatsirah. Hadis yang mutawatir dan sangat banyak. Lalu sekarang kita mengatakan boleh. Nah, berubah Ya, ini yang dimaksud berwarna-warni dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Berwarna-warni di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Barakallahu fikum. <clears throat> Dulu kita mengatakan ya, sebagaimana nasihat para ulama-ulama pendahulu kita yang pembesar-pembesar ulama kita, Imam Al-Albani, Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa masuk di sistem yang di situ berbagai kemungkaran seribu orang kemudian Anda masuk sendirian maka jangan karena seribu lawan satu itu tidak seimbang walaupun niat Anda untuk berjihad merubah sistem akan tetapi sejarah menunjukkan bahwa Anda tidak mampu dan sebaliknya Anda yang akan berubah secara perlahan-lahan. Dan itu terjadi, barakallahu fikum. Sekarang kita membolehkannya masuk berbaur dan ternyata benar. Berubah dalam segala praktik dakwah, baik dalam berpakaian, berpenampilan, dalam berfatwa, dan dalam berbagai sikap-sikap. Barakallahu fikum, ini namanya berwarna-warni dalam beragama. Mutalawin, ini yang ditahdir dan diperingatkan oleh sahabat Hudzaifah bin Yaman di masa beliau, di masa para sahabat. Nah, oleh karena itu ikhwani din azzakumullah, istiqomah itu bukan perkara yang ringan. Berat barakallahu fikum dan telah terdahulu kita menyampaikan ya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan turun ayat tentang perintah istaqim kama umirta wa mamak istiqomalah sebagaimana yang engkau diperintahkan dan orang-orang yang bersamamu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tidak ada ayat yang paling berat untuk aku amalkan dan praktekkan melainkan ayat ini. Istiqomah, barakallahu fikum, itu berat. Oleh karena itu keutamaannya juga sangat agung dan sangat besar. Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah dan seterusnya ayat bahwa orang-orang yang mengucapkan Rob kami adalah Allah kami beriman kepada Allah dan segala apa yang diturunkan oleh Allah taala ya kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kami beriman kemudian mereka istiqomah apa keutamaan yang diberikan kepada mereka ya tatanazzalu alaihimul malaika para malaikat-malaikat Allah turun Naam memberi pertolongan memberi sambutan gembira sambutan yang hangat absyiru bergembira kalian dengan surga Allah subhanahu wa taala yang dijanjikan kami adalah perwalian kalian di dunia dan di umul akhirah nah ini keutamaan yang sangat besar barakallahu fikum sehingga istiqomah itu bukan perkara yang ringan apalagi di masa-masa fitnah di zaman di akhir-akhir zaman seperti ini. Istiqomah semakin berat karena kita sendiri jumlahnya sedikit, tidak banyak. Orang-orang pada berubah. Nah, lalu dia menyendiri, maka itu bukan perkara yang ringan. Oleh karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain yang berulang-ulang pula kita nukilkan dalam majelis-majelis kita hadis tentang terkait dengan ghuraba. Naam. Innal Islam badal Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a fatuba bil ghuraba. Para sahabat bertanya, qalu manil ghuraba ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab dengan beberapa riwayat, yaitu dalam salah satu riwayat unasun qalilun fi unasin kathirin. Ya, alladhi yu'sihim akthar mimma yuti'uhum. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. guruba Islam datang dalam keadaan asing dan kembali di akhir zaman menjadi asing seperti semula. Beruntung surga bagi orang-orang yang asing kata Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa mereka itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah menjawab, mereka itu adalah manusia-manusia yang sedikit jumlahnya, minoritas. Di tengah-tengah manusia yang mayoritas. Orang-orang yang menyelisihi bermaksiat kepadanya, mayoritas lebih banyak daripada orang yang mengikutinya. Nah, ini jelas satu riwayat dan ini riwayat yang sahih barakallahu fikum disahihkan para ulama al muhaddisin di antaranya Imam Al-Albani rahimahullah taala. Naam. Ya. Ini riwayat pertama. Riwayat yang kedua. Kata beliau alaihi salatu wassalam, "Alladzina yuslihuna 'inda fasadin nas." Yaitu orang-orang yang asing dan mendapatkan surga adalah orang-orang yang istiqomah dalam melakukan perbaikan-perbaikan, islah di tengah-tengah mayoritas manusia rusak. Di tengah-tengah keumuman manusia rusak, dia istiqomah dalam melakukan perbaikan. Islah ya itu beda dengan soleh. Soleh dengan musleh. Ya, kalau film madinya soluha dengan aslaha. Itu beda di dalam Al-Quran dan dalam hadis. Kalau soleh itu orang yang soleh pada dirinya. Ya, belum tentu dia mensolehkan orang lain. Itu soleh. Tapi kalau muslih, maka dia soleh pada dirinya, dia juga mensolehkan orang lain. Memperbaiki orang lain dengan amar ma'ruf nahi mungkar dengan dakwah. Apa keutamaannya? Bedanya, bedanya itu dalam Al-Quran menjadi sebab Allah Ta'ala tunda azab. Ya. Allah Ta'ala menunda azabnya karena sebab muslih. Bukan karena orang soleh. Tapi orang yang muslih. Dua soleh dan muslim. Ya. Wa makana rabbuka muhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Ya. Tidaklah Allah membinasakan satu negeri dengan dolim ketika di situ ada orang-orang muslih. Allah tidak katakan soleh, tapi muslih. Ya. Para ulama menjelaskan bahwa muslih itu beda dengan soleh. Ya, adapun soleh dalam Bukhari Muslim Allah menimpakan azab. Ah, di situ ada orang-orang soleh. Ya, pasukan Abraha yang mau menghancurkan Ka'bah. Ya, yang di situ ada orang-orang yang tidak punya niat untuk menghancurkan Ka'bah. Dalam pasukan Abraha ikut serta. Aisyah bertanya, Ya Rasulullah, bagaimana orang-orang yang tidak ada niat? Apakah dia juga dia dibinasakan? Kata Rasulullah, na'am. Ya, wa yub'atsuna ala niyatihim yaumal qiyamah. Naam, binasa semuanya. Akan tetapi di hari kiamat dibangkitkan sesuai dengan niat-niatnya. Artinya di dunia ikut binasa. Tapi kalau ada orang muslih, maka Allah menunda azab tersebut karena sebab orang-orang yang muslih ini. Maka dalam hadis ini, Guraba ini adalah orang yang muslih. Kata Rasulullah SAW, Alladina yuslihuna, aslaha yuslihu. Bukan yasluhuna. Nah itu beda. Kalau soluha yasluhu, kalau aslaha yuslihu. Dengan domma, ya huruf mudareknya ya yuslihuna orang-orang yang muslih yang membuat perbaikan di tengah-tengah rusaknya manusia ini yang mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala yaitu guraba riwayat yang ketiga barakallahu fikum kata Rasulullah sallam an-nuza'u minal qabail an min minal qabail ini riwayat juga yang disahihkan atau dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah an-nuza'u minal qabail dan juga Syekhana Syekh Muhammad bin Hadi hafizahallahu taala. an min al qabail adalah sekelompok kecil. Ya, disebutkan sebagian ulama 3 sampai 9 orang rahat. Ya. Yang diusir dari satu kabilah kepada kabilah yang lainnya. Dalam rangka dakwah. Mereka berdakwah, kaum itu tidak menerima, maka mereka diusir, pindah ke kaum yang lain, diusir lagi, pindah lagi ke yang lainnya. Ya, ini satu riwayat. Mereka ini guroba. Barakallahu fikum. Sehingga kesimpulannya bahwa dakwatul Islam yang pertama bukan mencari pengikut. Wallah, bukan mencari pengikut sekali lagi. Yang pertama dakwatul hak. Ada pengikutnya atau tidak ada itu bukan urusan kita, urusan Allah Subhanahu wa taala. Namun kita dituntut berdakwah di atas syariah. Itu itu penting prinsip ini. Dan ada dalam Bukhari Muslim dari hadis Ibnu Abbas atau dalam Sahih Bukhari rahimahullah ada nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Laisa ma'u ahad. Ada nabi yang pengikutnya cuman tiga orang sampai sembilan orang. Rohot. Ya. Ada nabi yang laisa mau ahad. Apakah nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali kita katakan dakwanya salah? Atau dia tidak becus dalam berdakwah? Lah, tidak mungkin. Nabi itu pasti membawa kebenaran. Tapi tidak ada pengikutnya. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun. Illa khomsina ama. Kecuali 50 tahun dari 1000. Berarti 950 tahun beliau berdakwah. Pengikutnya kurang lebih 80 orang. Menunjukkan semua ini dalil dalam Al-Quran dan dalam hadis Berdakwah yang pertama bukan mencari pengikut. Ini penting sekali. Barakallahu fikum. Agar kita tidak terbalik dalam mizan, menimbang. Ya, yang pertama adalah mendakwakan kebenaran dengan hikmah. Ya, dengan hikmah yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kebenaran Al-Qur'an dan Sunnah disampaikan, jangan disembunyikan. Enam, Sebagian orang karena takut dijauhi pengikutnya, takut sedikit jumlah pengikutnya, dia melakukan talawun, berwarna-warni yang saya sebutkan tadi. Atau berbahasa basi, atau menggugurkan prinsip Islam karena takut ditinggalkan oleh orang jamaah atau takut kurang hartanya tidak diberi harta atau jabatan. Waliyadzubillah. Ini semua ancamannya neraka. Ancamannya neraka. Barakallahu fikum. Semua ini penting untuk kita sampaikan dan kita tambih. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Kita cukupkan barakallahu fikum. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik.